kita diberikan kemudahan kembali untuk bermajlis ilmu dalam kesempatan yang berbahagia ini meneruskan apa yang telah kita bahas di kesempatan sebelumnya berkaitan dengan fikih salat dan insyaallah taala pembahasan kita meneruskan kembali pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan salatu tatawwu' atau salat-salat sunnah yang kita telah selesai dari pembahasan salatul witr uh, eh, salatu ar-rawatib salat-salat rawatib ba'diyah dan qabliyah dan insyaallah taala kita akan masuk kepada salatul witr atau salat witir Yang mana salat witir ini hakikatnya adalah bagian daripada salat malam. Ya, salat malam ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Salat malam yang wajib itu maghrib, isya dan subuh. Adapun salat sunnah atau salat malam yang dikatakan hukumnya sunnah ya, adalah termasuk diantaranya adalah salat witir, ya, salat tahajud misalkan demikian ya enam yang mana semuanya disebut dengan qiyamul lail ya semuanya disebut dengan qiyamul lail maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan empat amaran yang akan mengantarkan seorang masuk dalam surga dengan penuh keselamatan Ya, Nabi menyebutkan di antaranya adalah wasallu wan nasu niyam. Wasallu bil lail wan nasu Ya, melaksanakan salat malam ya ketika kebanyakan manusia itu tidur. Maka kalimat menegakkan salat malam di saat manusia kebanyakan tidur ini dibawa oleh para ulama ya, kepada yang wajib ataupun kepada yang sunnah. Namun pembahasan kita ini lebih dikhususkan ya, salat witir ini adalah pembahasan salat malam yang hukumnya sunnah. Taib. Witir atau al-witru adalah bilangan-bilangan yang sifatnya ganjil dimulai dari satu, tiga, lima dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Inna Allah witrun yuhibbul witra. Adapun secara istilah witir ini adalah salat yang dikerjakan antara salat Isya sampai terbitnya fajar. Salat witir ini dilaksanakan dalam rangka menutup salat malamnya. Disebut dengan witir dikarenakan salat yang dikerjakan ini ganjil bilangannya baik itu satu rakaat tiga atau lebih dari itu dan tidak digenapkan itu namanya witir Ada yang mengatakan salat witir ini bagian daripada salat malam. Bagian daripada salat tahajud. Dan ada yang mengatakan salat witir ini adalah salat yang berdiri sendiri. Karena hakikatnya salat witir ini bisa dilakukan sebelum tidur dan bisa dilakukan ya, di saat dia bangun tidur. Boleh diawalkan sebelum dia tidur atau diakhirkan setelah dia bangun tidur dari malamnya ya, untuk menutup salat malamnya. Bagaimana hukum salat witir? Di awal tadi kita sebutkan bahwa salat witir ini hukumnya adalah sunnah. Namun hakikatnya para ulama ya, ada dua pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya salat witir hukumnya adalah wajib. Ini merupakan madhabnya Abu Hanifah Ini merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan beliau bersendirian dalam pendapat ini. Sehingga Imam Ibn Mundir rahimahullah taala mengatakan wala a'lamu ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hadha. Dan saya tidak melihat seorang pun ulama yang sependapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah Dan pendapatnya Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah, beliau berdasarkan dalil. Dalam hadis-hadis yang sahih yang mana bentuk sabda Nabi SAW ini dalam bentuk perintah. Contohnya seperti dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar Nabi bersabda ij'alu akhir salatikum bil laili witran ya, jadikanlah akhir ya salat kalian itu di malam hari itu dengan salat witir Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda utiru qabla an tusbihu Ya, berwitirlah kalian sebelum datang waktu subuh. Demikian pula dalam hadis yang lain dari hadisnya Abu Basrah Rasulullah SAW beliau bersabda Inna Allah zadakum salatan Wahia salatul witr Sesungguhnya Allah itu telah menambahkan bagi kalian itu sebuah salat di luar lima waktu. Salat itu adalah salat witir. Fasalluha maka kerjakan salat tersebut fima bainal isya idal fajri. Ya, antara isya sampai salat sampai fajar salat subuh. Ya, ini dalil-dalil yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Sementara pendapat keumuman mayoritas para ulama jamaahiru ahli ilmi min sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum bahkan ya, dua murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala berpendapat salat witir itu hukumnya sunnatun muakkadah hukumnya sunnah muakkadah Mayoritas para ulama ini ketika membantah dalil-dalil yang dibawakan Abu Hanifah itu dibawa kepada ya, sifatnya uh, adalah anjuran bukan wajib. Hal ini karena datang sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Talha bin Ubaidillah ketika ada seorang lelaki datang menemui Nabi SAW kemudian bertanya tentang salat salat apa saja yang diwajibkan kepadanya Nabi mengatakan khamsu salawatin fil yaum wal lailah cukup salat lima waktu itu adalah salat yang diwajibkan atasmu sehari semalam Orang tersebut kemudian mengatakan hal aliyya ghairuha apakah ada salat yang diwajibkan selain itu yaitu salat lima waktu Nabi mengatakan la tidak ada illa an tatawwa'a kecuali salat-salat yang sifatnya sunnah Kata orang tersebut dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la azidu ala hadza wala la ankus kalau begitu demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan pula mengurangi. Kata Nabi SAW, engkau akan beruntung jika engkau jujur. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengeluarkan segala salat di luar lima waktu bahwasanya hukumnya adalah sunnah ya, istihbab. Ya, anjuran untuk dilakukan. Maka pendapat yang terpilih dari dua pendapat ini adalah bahwasanya salat witir hukumnya adalah dianjurkan atau disunnahkan meskipun kedudukannya adalah sunnatun muakkadatun. Kenapa dikatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir. Baik dalam kondisi mukim ataupun bepergian. Sehingga salat ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu hadir, di waktu mukim ataupun safar, beliau tidak pernah meninggalkan dua salat sunnah yaitu qabliyah subuh dan salat witir. <clears throat> Kemudian ada satu faedah yang disebutkan oleh Imam Nutamiyah rahimahullah taala bahwasanya beliau ini berpendapat witir itu wajib bagi orang yang dia sedang menjalankan salat malam. Ya, jadi kadang-kadang bisa menjadi wajib kapan itu? Ketika orang sedang melaksanakan salat malam. Misalkan dia bangun setelah dari tidur malamnya dia bangun, dia menegakkan salat malam maka witir ini dipandang oleh beliau menjadi sesuatu yang wajib karena Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witran jadikan salat atau akhir salat malammu itu adalah witir jadikan akhir salat malammu itu adalah apa witir ya ini apa eh, pendapat beliau <clears throat> Kemudian tentang waktu daripada salat witir. أجماع <clears throat> أهل ilmi العلم على ma baina بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت witr. Ya, sepakat para ulama bahwa antara salat isya sampai terbitnya matahari, uh, eh, maaf terbitnya fajar itu waktu masuk salat subuh itu adalah waktunya witir. Sepakat para ulama hal demikian. Maka selepas munculnya subuh atau fajar, ya, tidak dibolehkan seorang untuk melaksanakan witir terkecuali kalau ada orang dia itu sedang melaksanakan salat witir. Kemudian terdengar adzan subuh. ya misalkan dia salat malam, kemudian dia mengambil witir ini. Ketika witirnya berjalan satu rokaat misalkan, dan dia masuk pada rokaat yang kedua, terdengarlah adzan subuh. Bagaimana kita menyikapinya? maka diteruskan sholatnya. Ya, diteruskan sholatnya sampai selesai. Kalau dia witirnya tiga rakaat, berarti teruskan sampai tiga rakaat. Karena apa? Karena dia sudah dianggap telah mengerjakan salat witir. Karena satu rakaat yang dia lakukan sudah dianggap melaksanakan satu solat. Sehingga meskipun terdengar adzan, kerjakan. Sama seperti salat wajib ketika seorang mengerjakannya di akhir waktu misalkan. Dia lupa baru ingat belum sholat. Dia kerjakan waktunya tinggal beberapa menit. Ketika dia mengerjakan misalkan salat asar mendekati maghrib dan dikerjakan baru dapat berapa rakaat kemudian terdengar adzan maghrib. Teruskan salatnya sampai selesai. Ya. Baik, barakallahu fikum. waktu yang terbentang antara salat Isya ya, dari salat Isya sampai terbitnya fajar, munculnya fajar subuh, maka di sana ada waktu mustahab untuk mengerjakan salat witir. Waktu yang dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Para ulama menyebutkan bahwasanya waktu yang afdal untuk melaksanakan salat witir itu adalah fi sulusi al-akhir minal lail. Itu sepertiga malam ya yang terakhir. Karena ada sepertiga malam yang pertama, ya kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Ya, enam. Itu waktu yang paling afdal Berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, ija'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan akhir dari para salat malam itu adalah salat witir. Namun kemudian kalau dikhawatirkan dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka dibolehkan bagi dia untuk melakukan witir itu sebelum tidur. Ingat, qoblan naum. Ya. Banyak pertanyaan yang masuk bagaimana kalau dilaksanakan sesudah sholat isya sesudah sholat ba'diyah isya misalkan witir yang diawalkan itu dikerjakan sebelum tidur karena khawatir tidak bisa bangun di akhir malam Contohnya misalkan seorang yang dia itu begadang. Dia mengerjakan sesuatu setelah salat Isya masih ada kesibukan. Akhirnya dia terlambat tidur malamnya. Yang biasa mungkin habis Isya langsung tidur, dia terlambat. Jam 11, jam 12 baru tidur. Kalau seperti ini, dia rentan untuk tidak bisa bangun di akhir malam. Karena terlambat tidurnya. Maka kalau dia khawatir tidak bisa bangun di malam hari, di akhir malam, ya, maka bagaimana witirnya diawalkan sebelum dia berangkat tidur. Jelas ya? Nah. Jadi kalau ada keinginan habis ini adalah kita tidur aktivitas malam misalkan tidur, ya, ya, ada keinginan untuk tidur dan memang dia tidak mungkin untuk bangun di akhir malam, maka dibolehkan, disunahkan untuk melakukan witir itu sebelum tidur. Sebagaimana hadis eh, yang Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya boleh mengatakan barang siapa yang di antara kalian merasa khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah melakukan witir itu di awalnya, kemudian dia tidur. Kemudian dia apa? Tidur. Dan barang siapa yang dia itu yakin, dia punya prediksi yang kuat kalau dia itu bisa tidur, bisa bangun di akhir malam. Misalkan saat tidurnya di awal malam. Habis Isya, dia Isya langsung tidur. Ya, dia langsung tidur. Atau tidurnya tidak dikatakan larut malam di bawah jam 10 misalkan. Nah, jam 10 ke bawah lah, jam 8, jam 9, jam 10. Dia sudah tidur. Maka di sini ada prediksi kuat dia bisa mengakhirkan salat witir. Kalau begitu kata Rasulullah fal yutir min akhirihi. Kalau dia punya prediksi yang kuat dia bisa bangun di akhir malam, lakukan witir di akhir malam. Ya, artinya setelah dia melaksanakan tahajud terlebih dahulu fa inna salata akhiril laili mahdurah. Ah ini. Ya, yang menjadikan afdhaliyahnya atau keutamaan menjadikan salatnya di akhir uh, malam. Kata Nabi sallallahu karena sungguhnya salat yang dikerjakan di akhir malam itu mahdurah. Lebih khusyuk untuk didapatkan. Fadhalika afdal, maka yang seperti ini lebih utama. Kemungkinan kecil manusia masih ada yang terjaga. Kebanyakan tidur. Suasana kekhusyuan, tumakninah mengerjakan salat, keikhlasan lebih terjaga. Karena hanya ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat yang di akhir malam seperti ini hukumnya kata salam itu lebih utama. Tapi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Sekarang kita masuk pada suatu pertanyaan Apakah dibolehkan seseorang dia itu mengejarkan salat sunnah setelah witir? Contohnya dia itu melakukan witir di awal langsung sebelum tidur Subhanallah Allah jadikan dia mudah untuk bangun di akhir malam Pertanyaannya boleh tidak bagi dia mengerjakan salat sunnah setelah dia mengerjakan salat witir, tahajud misalkan? Iya. Atau boleh nggak bagi dia mengulang salat witirnya? Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di sini ada dua pendapat ulama yang mengatakan yang pertama mengatakan bahwasanya hukumnya itu adalah boleh mengerjakan salat sunnah setelah witir sebagaimana yang ia kehendaki. Selain witir, salat tahajud misalkan dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai datang waktu subuh. Lakin la yu'idul witr, akan tapi dia tidak mengulang salat witirnya. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama dari berbagai mazhab. Yang mana hal ini pendapat merupakan pendapat dari kalangan para sahabat seperti sahabat Abu Bakar, Sa'ad, Ibnu Waqqas, kemudian Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Dalilnya Di antaranya adalah hadis yang Ummu Salamah yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengerjakan dua rakaat setelah salat witir dalam kondisi duduk. Kemudian hadisnya Jabir yang tadi kita sebutkan barang siapa yang dia khawatir tidak bisa bangun di akhir malam hendaklah dia mengawalkan witirnya di awal waktu kemudian ditidur. tidur. Maka para ulama menyebutkan dipahami dari hadis ini bahwasanya kalau ada orang dia bangun padahal dia sudah witir sebelum tidur maka boleh bagi dia untuk melaksanakan salat hanya saja witir tidak diulang dua kali. Karena datang hadis eh, hadis yang Talak bin Ali yang Nabi SAW boleh mengatakan la witran fil lailatin ya tidak diperbolehkan mengerjakan witir dua kali dalam satu malam. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya tidak boleh mengerjakan salat sunnah setelah witir. Dan pendapat yang roja dalam hal ini adalah pendapat yang pertama karena adanya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada jumlah rakaat pada salat witir dan sifatnya. Salat witir yang dikatakan adalah salat ganjil dimulai dari satu rakaat, tiga rakaat, lima, tujuh, sembilan. Ya, maka bilangan rakaat witir ini dimulai dari bilangan satu. Maka witir yang minimal adalah witir yang dikerjakan satu rakaat. Ya, wa huwa jaizun indal jumhur. Ya, dan ini hukumnya adalah boleh. Ya. Di uh, pandangan atau para ulama, menurut pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Sehingga salat sunnah atau orang dikatakan mengerjakan sholat sunnah ya minimal dia mengerjakan satu rakaat Dalam hadisnya Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-witru rakaatan min akhiril lail. Ya, salat witir itu adalah satu rakaat yang dikerjakan di akhir malam. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah mengerjakan salat malam itu sebelas rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam dan beliau witirnya satu rakaat. Kemudian dalam hadis Ibn Umar yang uh, hadis Ibn Umar Nabi SAW beliau mengatakan salatul laili mathna mathna salat malam itu dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Apabila salah seorang antara kalian itu eh, dia khawatir masuk salat subuh, maka salatlah eh, dia kerjakan salat itu wahidatan, mengerjakan satu rakaat yang dia berwitir dengannya dan dia telah dikatakan telah salat. Sehingga hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Inilah salat yang uh, salat witir yang paling sedikit yaitu satu rakaat. Dan Nabi SAW pernah melakukannya ya, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian witirnya cuma satu. Ya, enam. Kemudian jadi tidak harus witirnya tiga misalkan, tidak. Karena bilangan witir ini dimulai dari satu, tiga, lima dan seterusnya. Yang kedua, witir dengan tiga rokaat. Ini pun dibolehkan dengan dua sifat yang dijelaskan para ulama. Yang pertama adalah dia mengejakan dua rokaat lalu salam, kemudian mengejakan yang ketiganya atau yusalli ats-tsalitsah, rakaat yang ketiga kemudian salam. Ya, dua rokaat salam kemudian menambah satu lagi. Itu dihitung rokaat yang ke tiga. Kemudian Dalam kitab Sahih Ibn Hibban ya penulisnya yaitu Al-Imam Ibn Hibban menyebutkan atau membuat satu bab yang judulnya Dikrul khabar ad-dal ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yufassilu bi bitaslim baina ra'ataini wa salisah. Ya, membuat satu bab judulnya adalah penyebutan ya, berita dari Nabi SAW bahwasanya beliau itu memisahkan dengan salam dua rakaat pertama kemudian rakaat yang ketiga. Jadi tiga rakaat dari salat witir itu Nabi misahnya. Ya, dua rakaat itu langsung salam, kemudian rakaat kitanya dilanjutkan dengan ya mulai salat yang baru. Ya, enam. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang kedua an yusalli an yusalliya ats bitasyahudin wahid. Sifat yang kedua, witir itu dikerjakan tiga rakaat langsung dengan satu tasyahud. Maka dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ketiga. Di akhir rakaat ketiga. Nah, maka dua sifat ini diboleh dikerjakan dua-duanya. Hukumnya dibolehkan memilih. Yang dilarang adalah bagi seorang dia menyamakan seperti mengerjakan salat maghrib. Yaitu apa? Adanya dua tasyahud. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka manakala seorang dia sudah memilih, ya misalkan duduk tasyahud ada dua, berarti harus salam Ya, kalau misalkan tasyahudnya pengen ada dua, berarti tasyahud yang pertama dilangsung salam. kemudian dia berdiri lagi mengerjakan yang satu rakaat dan salam. Ya, enam. Sehingga tidak disyariatkan mengerjakan salat dengan dua tasyahud pada witir yang tiga rakaat dengan satu salam seperti salat maghrib. enam Gimana? Tiga-tiganya pakai surat semua. Ah. Nanti insya Allah kita bahas. Ma yuqra'u fi salat. Apa yang dibaca pada tiga rakaat salat witir ini. Dalam hadisnya Abdullah bin Abbas Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu membaca pada salat witir yang tiga rakaat itu yang pertama ada sabihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua kul ya ayuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga itu qulullahu ahad. Artinya pada setiap rakaat itu ada surat yang dibaca. Demikian pula dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab menyebutkan hal-hal yang sama yang disebutkan oleh sahabat Abdul bin Abbas. Hanya saja boleh menambahkan faida sallama apabila Nabi SAW itu telah salam dari salat witirnya selesai maka boleh mengatakan subhana malikil quddus ya subhanal malikil quddus itu tiga kali Maka para ulama berdasarkan dua hadis ini menetapkan bahwa itu yang dianjurkan untuk dibaca pada witir yang tiga rakaat. Hukumnya apa jemaah sekalian? Membaca tiga surat ini pada salat witir yang tiga rakaat hukumnya adalah sunnah. Bukan sesuatu yang diwajibkan. Kenapa? Karena membaca suratan di dalam salat itu hukumnya adalah sunnah. Ya, maka seorang yang dia misalkan tidak menghafal dari salah satu tiga surat tersebut, ya ini tidak mengapa. Tidak harus dengan tiga surat tersebut. Surat Al-A'la, Al-Kafirun, kemudian ya, kemudian ya, Al-Ikhlas. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya Aisyah Nabi SAW membaca pada rakaat ketiga itu tiga surat. Al-Ikhlas, Qul Allah Ahad, Al-Falaq, Qul A'udhu Birabil Falaq, kemudian An-Nas, Qul A'udhu Birabil Nas. Ya. Nabi SAW membacanya di rakaat yang ketiga tiga surat ini. Namun ini dikerjakan kadang-kadang. Seringnya Nabi membaca Al-Ikhlas saja. Ya, nah. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kita masuk pada witir yang lima rakaat. Atau misalkan ada kasus ya, biasanya ini terjadi pada bulan-bulan Ramadan. Kasusnya Ustadz ada sholat malam dikerjakan dua kali habis Isya kemudian nanti di akhir malam misalkan jam 1 atau jam 2 kita memilih yang habis Isya witirnya misalkan kita sholat taraweh di awal Isya kemudian kita witir bersama imam sampai selesai malamnya kita bangun kita ikut bersama imam lagi ini bagaimana tadi kita sebutkan bahwa witir tidak boleh dikerjakan dalam satu malam dua kali. Kalau seandainya kita diberikan kemudahan mengikuti salat yang berikutnya di malam hari, ya, dan kita telah witir, ada istilah itu membatalkan salat witir yang kedua. Dengan cara bagaimana? Tetap kita ikuti salat malam itu sampai selesai. Contohnya misalkan imam salat malamnya mengambil 11 rakaat. Ya. 11 rakaat ini kita tidak tidak tidak apa namanya? Ya, tidak tidak terpisah dengan imam dan misalkan imam ikut sampai akhir hanya saja di saat imam itu mengerjakan uh, witir misalkan dan misalkan witir yang ganjil ya yang tiga rakaat pada satu rakaat ketika imam itu salam kita berdiri melanjutkan satu rakaat yang berikutnya menggenapkan jadi ketika imam salam yang terakhir pada rakaat yang ke-11 atau witir ya, ya pada witirnya misalkan ya, misalkan imam itu witir ya, dengan satu rakaat atau dengan tiga rakaat ketika imam itu witir dan dia salam maka ketika kita sudah salam kita sudah melaksanakan witir di awal malam kita bangkit berdiri mengerjakan satu rakaat jadi menggenapkan itu cara membatalkan witir yang ke yang kedua ya jadi misalkan imam dan jamaah semuanya salam kita berdiri mengerjakan satu rakaat lagi untuk menggenapkannya, tidak menjadikannya witir. Gimana? Yang pertama tidak dianggap karena kan mengikuti imam. Yang dianggap ketika kita mau mengakhirinya. Iya, jelas? Baik. Barakallahu fikum. Tapi yang terakhir, salat witir yang dikerjakan lima rakaat. Salat witir yang dikerjakan lima rakaat ini hukumnya adalah boleh disunahkan dianjurkan dengan witir yang lima rakaat ini yang mana Nabi SAW mengajarkan salat witir yang lima rakaat dia tidak melakukan tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Ya, dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang yang kelima. Ini berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها Nabi SAW melaksanakan salat malam itu 13 rakaat, witirnya 5 rakaat. Tidak duduk kecuali di akhir rakaat yang kelima. Ini hadisnya Aisyah yang menjelaskan hal demikian. Namun sebagian ulama lagi menyebutkan dibolehkan mengerjakan witir yang lima rakaat itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian satu salam. Ya, dua dua kemudian satu. Karena keumuman dari hadisnya Ibnu Umar, salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam dan witir termasuk bagian daripada salat malam. Ya, enam. Sehingga dua sifat ini hakikatnya ya boleh dikerjakan. Namun secara khusus ya ada penjelasan dari Aisyah melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW kalau witir yang rakaat tidak duduk kecuali di rokaat yang terakhir yang kelima. Demikian pula dengan witir yang tujuh rokaat yang delapan, yang sembilan rokaat Ini pun dibolehkan dia dibolehkan dianjurkan untuk mengerjakannya namun witir yang tujuh rakaat atau sembilan rakaat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat ya, eh, tata caranya. Yang tujuh rakaat Para ulama di antaranya Syekh Muhammad Umar Salim Basmul menyebutkan bahwa ada dua sifat. Yang pertama mengerjakan enam rakaat itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian witir dengan satu. Ya, kemudian mengenapkannya dengan atau meng eh, selanjutnya adalah satu rakaat. Jadi yang tujuh rakaat ini dilakukan dengan ya, dua dua dua dua kemudian satu. Sifat yang kedua dia mengerjakan tujuh rakaat bersambung. Pada rakaat yang keenam dia duduk melakukan tasyahud yang disebut dengan tasyahud awal. Dia tidak salam namun berdiri melanjutkan salatnya yang satu rakaat pada rakaat ketujuh. Pada rakaat yang ketujuh baru kemudian dia salam. Baru kemudian dia dia salam. Sehingga sifat yang kedua ini ada dua tasyahud. Dia melakukan tujuh rakaat ya, berurutan bersambung pada rakaat yang ke keenam dia duduk tasyahud awal. Setelah itu dia bangun berdiri tidak salam melanjutkan salat satu rakaat yang terakhir, rakaat yang ketujuh. Ya, baru kemudian dia tasyahud akhir lalu sa salam. Ini yang dijelaskan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala dan ini sifat ini berlaku untuk yang tujuh ataupun yang sembilan rakaat. Ya, yang tujuh ataupun yang sembilan rakaat. Maka yang sembilan rakaat misalkan. Sifat yang kedua, berarti dia mengerjakan sholat sembilan rakaat ini berurutan bersambung. Pada rakaat yang kedelapan dia duduk, kemudian tasyahud, dia bangun, mengerjakan rakaat yang kesembilan baru kemudian ya, salam di akhirnya. Ya, setelah sebelumnya dia melakukan tasyahud. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Ini yang bisa kami sampaikan Dalam kesempatan yang berbahagia ini Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali eh, Berkaitan dengan kunut yang ada di dalam witir Ataupun eh, bacaan-bacaan yang lain seperti tasbih dan doa yang dikerjakan Nabi setelah salat witir demikian pula boleh tidak mengqadha salat witir wallahu ta'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin